Majlis al-ilm di dalam daurah yang mubarak ini insyaallah sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita jalani beberapa hari ini. Semoga Allah Jalla Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufiknya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas agamanya dan istiqamah di atas talabul ilmi syar'i mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mana ilmu agama merupakan sebaik-baik nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan pada seorang hamba. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pengumuman tadi bahwa Syekhuna Nu'man hafizahullah ta'ala lagi dalam waktu rehat atau istirahat maka untuk memanfaatkan waktu yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang sesudahnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Syekh Nu'man Hafizahullah Ta'ala. Di dalam hal ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an bahwa tentunya saling berbagi nasihat termasuk di antara perkara yang sangat penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama bagi kita semua apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang ma'ruf yang telah kita mengetahui semuanya. Beliau menyebutkan bahwasanya ad-dinun agama adalah nasihat sehingga menunjukkan pada kita pentingnya untuk senantiasa di antara kita kaum muslimin secara khusus dan secara umum kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa berbagi nasihat sebab di dalam nasihat tersebut terdapat kebaikan karena di dalam nasihat tersebut terdapat sesuatu yang memperbaiki apa yang telah rusak. Sehingga di antara pokok dan pilar dari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini bahwa agama Allah Jalla wa ala dibangun di atas nasihat saling memberikan nasihat. Maka ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru kita, masyarakat kita atau ustaz-ustaz kita dari muhadarah dan kajian-kajian yang disampaikan oleh mereka itu termasuk di antara bab berbagi nasihat. Dan ini yang Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Asr seperti mana yang telah kita ketahui bersama. Allah Jalla wa ala berfirman wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله جل سبحانه وتعالى بالفرما berfirman Demi masa kata Allah Jalla wa ala Sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian kecuali yaitu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala beramal saleh dan saling berwasiat, saling memberikan petua dan nasihat di antara mereka dengan wasiat kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menunjukkan pada kita akan pentingnya nasihat di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Pentingnya saling berbagi nasihat di tengah-tengah kita kaum muslimin. Sehingga bila mana seseorang itu bengkok, maka dengan nasihat terkadang dia menjadi lurus dan tentunya itu yang diinginkan di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hak-hak seorang muslim dari muslim yang lainnya. Di antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah idza stafsahaka fafsahhu. Apabila seorang muslim tersebut meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Ini menunjukkan pada kita ahamiyatun nushi, pentingnya memberikan nasihat. Pentingnya memberikan tazkirah, peringatan dan pentingnya untuk at-tawasi bil haqqi saling berwasiat saling memberikan petuah dan wejangan dengan petuah kebenaran sebab dengan kebenaran itulah yang akan menjadi keselamatan seorang hamba di Allah tabaraka wa taala di dalam tausiah singkat ini tentunya adalah tausiah saling mengingatkan kepada kita bukan berarti bahwa yang duduk adalah orang yang paling pantas memberikan wasiat daripada yang mendengar. Yang mana alhamdulillah di tengah-tengah kita banyak tidak kita yang tentunya mereka lebih pantas untuk memberikan nasihat dan tausiah, memberikan tazkirah daripada yang sedang duduk memberikan tazkirah ini. Namun tentunya mimbar at-tawassi bil saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Maka di dalam tausiah yang singkat ini adalah tausiah yang berkaitan dengan kiat-kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui ma'asyiral muslimin bahwa cinta yang disebut dengan al-hubbu atau al-mahabbah itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifat Allah Jalla ala dengan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sifat yang tidak dapat diserupakan dengan sifat makhluk meskipun makhluk memiliki sifat cinta namun tentunya cinta Allah Jalla ala tidaklah sama dengan cinta makhluk ini Hal ini sebagaimana yang ma'ruf yang telah kita ketahui di dalam kaidah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam menyebutkan dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Jalla wa ala. Yani tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah di dalam sifat-sifat ini Wahwa sami'ul basir dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ketika Allah Jalla wa'ala menafikan sesuatu yang serupa dengan Allah Jalla wa'ala, maka Allah menetapkan nama Allah As-Sami' dan Al-Basir yang terkandung di dalamnya sifat Allah Jalla wa'ala, sifat As-Sami' dan Al-Basir, sifat mendengar, sifat mendengar dan melihat yang tentunya sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla Jalal itu tidaklah sama dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk itu. Maka cinta merupakan di antara salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Jalla Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Jalla wa ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah yakni wahai Muhammad, katakanlah kepada umat manusia, kepada kaum mukminin, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Maka hendaklah kalian mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Niscaya Allah Jalla wa'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Yuhbibkumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Juga di antara dalil yang menunjukkan Sifat mahabbah Allah Jalla wa Ala ialah akan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam al Qur'an Al Kerim, "Inna Allah yuhibbut tawwabin wa al mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan pada kita akan adanya sifat mahabbah, sifat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yaitu kepada hamba-hambanya yang tawabin yang mereka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang mutatahhirin. Mereka yang mensucikan diri mereka baik secara ma'nawi maupun secara hissi suci di dalam hati mereka dari perbuatan-perbuatan hati dari noda-noda hati seperti kesyirikan dan kekufuran ataukah penyakit-penyakit hati yang lainnya dan juga Allah Jalla wa'ala mencintai mereka yang mensucikan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jelek perbuatan kemaksiatan kepada Allah perbuatan yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala dan termasuk padanya mensucikan diri dari najis. Secara umum dari hal-hal yang masuk dalam makna tatahhur atau taharah. Bahwa termasuk antara hal yang dapat menggapai atau perkara untuk mendapatkan cinta Allah Jalla Jalaluh adalah dengan cara at tahur atau taharah mensucikan diri kita dari apa yang telah disebutkan tadi dari penyakit-penyakit hati maupun penyakit anggota tubuh kita termasuk dalamnya dari uh, kotoran najis dan semisalnya. Juga di antara dalil yang menunjukkan adanya sifat mahabbah, sifat cinta dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril. Bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba maka Allah Jalla wa Ala akan memanggil malaikat Jibril dengan mengatakan inna Allah yuhibbu fulanan farhibbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama' Lalu malaikat Jibril alaihi salam pun menyeru kepada penduduk langit dengan mengatakan inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan adanya sifat mahabbah, sifat cinta dari Allah Jalla Subhanahu wa taala kepada hamba Dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang datang dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang sifat mahabbah, sifat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini. Lalu apa yang menjadi kiat-kiat agar kita menjawab mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ma'asyar muslimin ibadallah. Tidaklah dari seorang hamba melainkan dia mengharapkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan cinta Allah, maka Allah Jalla Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dan Allah Jalla wa ala akan memasukkan dia tentunya ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa sih kiat bagi kita untuk mendapatkan dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini bahwa mencintai atau kiat untuk mendapatkan cinta Allah Jalla wa'ala telah datang kiat-kiat tersebut disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim maupun di dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kiat atau sebab-sebab untuk meraih cinta Allah Jalla Jalaluh ialah sikap al-ittiba' sikap untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti akan datang dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ada ittiba. Akan Allah Jalla wa ala perintahkan kita ikuti. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti dan kita amalkan. Ini di antara kiat untuk meraih cinta Allah Jalla Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Jalla wa ala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Jika kalian benar-benar cinta kepada aku. Kata Allah Jalla Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni maka ikutilah aku. Nisya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Jalla wa ala akan mengampuni dosa kalian. al hafid Ibn Kathir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang menjadi pemutus di dalam hal pengakuan seorang hamba di dalam mencintai Allah Jalla wa'ala bahwa mencintai Allah itu hendaklah melalui syariah jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengamalkan sunnah Nabi Alaihi Wasallam inilah termasuk yang terbentuk cara meraih Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah Barakallahu Fikum uh, Syekhuna sudah hadir. Barangkali kita cukup sampai sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat pada kita semua. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حياكم الله